Bismillahirrahmanirrahim. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam dibaca apa? Hendang. Eh? Dibaca apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Baca apa Hanang? Jangan tidak merajah, eh, tidak bisa. Eh wahar. Dibaca apa? Eh? Asli atau sekun? Ah kemarin Zonar. Nawalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam dibaca apa? Hah? Haknya dibaca sukun. Nawalih ma tawalla wa nuslih jahannam. Eh, dari Madiun As-Sirata dibaca apa? Mutlak Masih ingat apa enggak ingat? Enggak ingat Maros Hah? as dibaca apa? as Ismam mutlak Hah? Mutlak Anda labu khalaf mutlak kalau khalat Fatihah mutlak di awal saja, di awalnya. harus merojah yang merojah tidak bisa ya. Ini baru teorinya. Pada awal As-Su'ara Ayat pertama Ayatul Wahab apa? Dibaca izhar. Tosin mim. T. Nah. T. Sin mim. Nah, dibaca izhar sinnya. Berikutnya adalah pada kalimat fihi muhana jadi hinya dibaca dengan pendek. <laughs> Jadi dibaca panjang hanya sebatas kiraah hafaz dan kiraah ibni kathir Yang lainnya jadi haknya dibaca pendek. Wa yakhlud fihi muhana. Sama-sama dibaca pendek. <laughs> Berikutnya alaihullah dibaca alaihillah dibaca kasrah. Ansanihu dibaca ansanihi. Ansanihi di surah Al-Kahfi coba dilihat. pada halaman 301 ayat 63. Nah, kita baca wa ma ansanihi illa الشَّيْطَانُ أَنَذْكُرَهُ Nah, sama-sama. Kalau berhenti dibaca nakal. Kita ulang. Wa ma ansanihi illa syaitanu anadhkurah. Sekali lagi. ansanihu itu hanya hafaz saja. Yang lain semua ansanihi. Karena sebelumnya kasroh itu sesuai Sama dengan surah Al-Fatih pada halaman 512. Halaman 512 ayat 10 di situ bima ahada alaihillah karena sebelumnya kasrah sehingga Allahnya dibaca tipis. Jangan lupa pada aufi dibaca imalah kubra. Waman أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتي Berikutnya pada kata-kata um, <clears throat> ummi atau ummu. Kalau sebelumnya kasroh, maka dibaca immi. Wali immihi. Nah, fi immil kitab. Jadi ummi boleh dibaca immi. Nah. Tapi syaratnya tadi sebelumnya kasroh. Coba dilihat surah An-Nisa pada halaman 78 halaman 78 ayat 11 Baris keempat dari bawah, dilihat situ. Baris keempat dari bawah, Udah? فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلإمه الثلث نعم، فلإمه sama-sama Demikian pula pada fi ummil kitab. Nah, dibaca fi ummil kitab. Sama-sama. Time. Kata-kata huzwa. dilihat lihat jangan sendiri. Huzwa dibaca huz an ketika wasal huz an. Kemudian ketika wakaf dibaca huzan atau huzwan wakaf. Bedakan situ. Huzan ketika was coba dilihat di awal Baqarah ayat berapa ini 56 berapa? Ayat berapa Al-Baqarah? Qalu ittakhiduna huzwa. Eh, ayat berapa? Ayat 77 apa 67. Kita baca dengan wasal dulu. Qalu atattakhiduna huznam huz'an qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, jadi huz'an sama-sama mulai Kita ulang kembali. Qalu huz'an qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sekali lagi. Oh. ketika berhenti tadi disebutkan huza nah huz, huzuan atau huzan nah qalu atattakhiduna huza nah berhentinya begitu karena tanwin sama-sama أتتخذنا هزوا Nah, huzwa atau huza. Lihat surah Al-Ikhlas sama dengan tadi. Ketika wasal dibaca kuf'an. Nah, kuf'an. Ketika wakaf dibaca kufa atau kufwan. Nah, kufwan. Baik, kita baca jadi kuf'an. Jangan lupa disitu nakal setelahnya. ولم يكن له كفءا أحد sama-sama Kuf anahad. Kuf anahad. Kuf anahad. Nakal. Walam yakun lahu kuf anahad. Sekali lagi. Gak berhenti. Walam yakullahu kufa. Sama-sama. Walam yakul kufa. Atau walam yakullahu kufwa. Walam yakul kufwa. Baik. Jadi ketika wakaf ada dua bacaan. Asal satu bacaan kuf anahad. Berikutnya pada alaihim, ilaihim, dan ladaihim. Semua dibaca dengan dhammah. Di semua tempat. Alaihim dibaca alaihum. Ilaihim dibaca ilaihum. Ladaihim dibaca ladaihum. Di semua tempat. Ya, kan nanti belum kita tulis, yang penting dari disebutkan semua tempat ya sudah. Dibaca di semua tempat. Tapi di awal Fatihah kita ulang kembali. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سما سما صراط contoh ilaihim ini apa coba? Banyak sekali ilaihim. Ya berikan contoh. Ya Hanan surat apa? Ilaihim. Coba dibuka ada berapa? Ah, ilaihim Surat apa? Ini wafat ini gimana ya? Ya eh, Haris. Ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salat wa ita'i zakat kana lana khasina. Surat apa? Ada berapa? Ayat 6. Soal Nisa ayat 6. kata Hanan surah An-Nisa ayat 6, Dibuka, dibuka. Benar apa enggak ini? Taib, ayat ke-6. 6. Udah dapat belum soal Nisa? Di situ ada sekaligus ilaihim dan alaihim. Baik, kita baca yang bagian akhir aja. Sebelumnya masih ada sebenarnya di atasnya. Baris ketiga dari atas ada, kemudian paling bawah juga ada. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهُمْ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بالله حسيبا sama-sama فإذا Mafhum kalam bisa difahami berlaku di semua tempat. Jadi habis sudah teorinya. Insya Allah kita akan masuk praktek dan pertanyaan-pertanyaan. Eh tinggal pertanyaan saja ya nak. Sekalian prakteknya. Insya Allah kita lanjutkan ini dari awal di awal surah Al-Baqarah. Nah, mungkin sampai di sini. Nah, subhanallah.